Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada InsyaAllah mulai malam hari ini Kita akan mengkaji kembali kitab Hikam Ibn Atta'illah Al-Askandari radhiyallahu anhu Mari kita awali majlis ini dengan membaca suratul Fatihah kita niatkan semoga Allah sampaikan pula pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabiin, tabi tabiin, para aulia wassalihin, para pemimpin-pemimpin kita dari kaum sufi, leluhur saya dari Bani Alawi, khususnya Sayyidi Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa Wasil Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Sina Alwi bin Ubaidillah Ahmad bin Isa Wasil Fagil Mugaddam Muhammad bin Al-Balwi والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجعفر عبد الله بن بكر العدرس والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن ضل العطاس وحبيب علي بن محمد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 lalu. Jadi kurang lebih sekitar 700 sampai 800 tahun yang lalu oleh seorang ulama yang lebih dikenal dengan nama kota kelahirannya Ibn Atta'illah Al-Askandari ya Ibn Atta'illah Al-Askandari nama beliau Ahmad bin Muhammad kakek leluhurnya ada yang namanya Atta'illah maka beliau disebut Ibn al Atta'illah Al-Askandari radhiyallahu anhu. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang kitab Al-Hikam dan malam ini kita tidak akan membahas pasal yang pertama, tapi kita mukodimah dulu, kenalan dulu. Ya, karena kalau tak kenal maka tak tak sayang. Ibn Athaillah adalah cucu dari seorang pakar fikih. Jadi kakeknya itu seorang ulama besar tapi dalam ilmu hukum. Di Islam ini ada beberapa eh, kelompok ulama. Ada kelompok ulama bahasa, ada kelompok ulama hukum, ada kelompok ulama tafsir. Ini kurang lebihnya seperti itu ya. Hukum, tafsir, bahasa. Kemudian ada kelompok ulama ilmu jiwa atau yang lebih dikenal tasawuf. Ya, ilmu hati ya, tasawuf. Nah kakeknya Ibn, uh, Sayyidina Ahmad bin Muhammad yang lebih dikenal dengan Ibn Atta'illah Kakeknya adalah seorang ulama ahli hukum ya, Ulama ahli hukum Sebagaimana diketahui orang hukum itu semuanya tekstual Kalau hukumnya A, A Hukumnya B, ya B Jadi orang hukum itu nggak bisa ditekuk-tekuk, nggak bisa ya, Maunya yang lurus, lempeng gitu Bagus baik, tapi terlampau lempeng juga enggak enggak baik. Maksudnya terlampau lempeng itu tidak melihat eh, apa namanya situasi dan dan kondisi. Sehingga dalam ilmu hukum banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain dalam menetapkan hukum itu sering berbeda pendapat karena semuanya mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diartikan dengan tegas ya. Diartikan dengan tegas. Memang begitulah karakternya hukum. Jadi hukum harus tegas. Sehingga kakeknya dari Ibn Atta'ilah ini tidak suka dengan ilmu jiwa. Tidak suka dengan tasawuf. Kenapa nggak suka sama tasawuf? Karena ya seringkali tasawuf itu tampak berseberangan. Ya, seringkali tampak berseberangan dengan ilmu hukum. Seringkali tampak Sejatinya tidak berseberangan. Kalau udah paham tidak berseberangan. Tapi kalau belum paham, sekilas itu tampak ber berseberangan. Nah, ayahnya Ibn Atta'illah juga seorang ulama. Jadi kakeknya ulama, ayahnya juga ulama. Kira-kira pantasnya anaknya jadi apa? Kalau kakeknya ulama, ayahnya ulama, kira-kira anaknya ini, cucunya ini pantasnya jadinya apa? Tukang sayur apa? apa apa namanya pejabat atau jadi ulama. Ya pantasnya jadi ulama. Kenapa bisa begitu? Karena buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau digondol codot. Nah, atau kita yang ngambil, diambil kita bisa jatuh jauh dari dari pohonnya. Umumnya ya buah jatuh dekat pohonnya. Ibn Athaillah juga begitu karena bapaknya ulama, kakeknya ulama, maka beliau lahir sebagai seorang yang cinta il, ilmu. Nah, ini ada pelajaran penting sebelum kita lanjutkan. Jadi kalau kita pengen, kita pengen anak kita jadi ulama, ya kita harus cinta ilmu. Kalau kita nggak cinta ilmu ya susah mau anaknya jadi ulama. Kalau kita tunjukkan sama anak kita kita sukanya ilmu, kita sukanya pengajian, kita sukanya majlis zikir. Nanti ya insya Allah anak kita akan tumbuh dalam lingkungan yang seperti itu lama-lama jadi minimal mirip sama kita. Syukur-syukur jauh lebih hebat dari kita. Itu yang kita harapkan. Maka Ibn Athaillah lahir di kota Iskandaria atau Alexandria di Mesir sana. Ini kota yang modern, kota modern di Mesir itu ada kota modern namanya Alexandria. Nah di kota inilah Ibn Athilah lahir dan kota itu adalah pusat ya, peradaban saat itu. Banyak ulama, entah ulama fikih atau ulama tasawuf, wali banyak di sana. Banyak wali, banyak ulah, ulama tumbuh di kota yang seperti itu. Nah di awalnya Ibn Athilah sama dengan kakeknya ahli hukum. Karena kakeknya ahli hukum, bapaknya ahli hukum, anaknya juga ahli hukum. Sama dengan dengan kakeknya itu, nggak apa namanya tidak tidak suka dengan tasawuf. Karena orang tasawuf ini sepintas dia, sepintas seakan-akan ya berseberangan dengan orang-orang ahli hukum. Sepintas seperti itu. Ya kalau saya mau jabarkan contohnya nanti sambil jalan, ya, sambil berjalan kitab al-hikam saya akan tunjukkan e, contoh-contoh contoh -contoh gitu ya, hal-hal yang dianggap itu berseberangan dengan ilmu hukum seakan-akan. Nah. Ibn Athaillah suatu hari penasaran. Di kotanya itu ada ulama namanya Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke makamnya ketika uh, umroh dan mampir ziarah ke ke Mesir. Termasuk ke makamnya Ibn Athaillah, saya udah mewakili jenengan nyampe ke sana. Ya, per, per, per, eh, perkara diakui nggak diakui nasib jenengan. Saya udah mewakili niat gitu ya, mewakili teman-teman saya ziarah ke sana. Karena saya cinta dengan Hikam Ibn ilah. Kakek saya itu, kakek saya mengajar kitab Hikam umur 11 tahun. Jadi umur 11 tahun itu udah hatam, udah, udah ngajar Hikam Ibn ilah. Kakek saya Habib Ahmad. Wafat umur 93 tahun. Jadi kalau sekarang cucunya ini ngajar Hikam pantas. Ya, kalau ada orang nanya Habib dapat ijazah Hikam Ibn ilah dari mana? Minimal dari kakek saya, minimal dari kakek saya. Saya hatam kitab Al-Hikam itu waktu SMA. Ya, SMA saya sudah belajar Al-Hikam. Lumayan, itu termasuk kitab yang saya gandrungi, saya sukai. Memang agak pelik, ya memang agak pelik, tapi isinya mutiara yang luar biasa. Nah, di kota Alexandria lahir Ibnu Athaillah. Ada ulama namanya Abu Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Abu Abbas Al-Mursi ini seorang pewaris Torikoh Syadziliyah. Gurunya adalah Syekh Abi Hasan Asyadzili. Kalau kita kenal Tori Syadziliyah, mursyidnya Syekh Abi Hasan Asyadili, khalifahnya adalah Abu Abbas Al-Mursi. Nah, nah Abu Abbas Al-Mursi ini beda dengan ahli fikih pada umumnya kan, tasawuf. Orang tasawuf itu contoh, boleh saya kasih contoh. Azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ahli fikih lagi ada pengajian, ya lagi ada pengajian di masjid masuk waktu Isya. Pengajiannya berhenti atau lanjut? Ahli fikih berhenti. Kenapa? Azan dulu. Ya azan, azan dulu. Kalau ahli tasawuf lain, azannya nanti nggak apa-apa. Lanjutkan dulu pengajian. Lanjutkan dulu pengajian. Oh, sholat harus di awal wak waktu gitu ya. Pengajian dulu nanti sholatnya selesai penga pengajian. Nah, itu masih juga di awal waktu. Ini kan beda persepsi. Yang satu baik, tapi yang satu ini juga bah baik. Kenapa? Karena kalau ngaji diberhentikan, itu nuansa ruhaninya udah berubah. Kalau bahasa kerennya, moodnya udah lain. Iya, moodnya udah lain. Bahasa Indonesia-nya apa itu? Ketertarikan hatinya udah nggak sama lagi ya, sudah tidak sama lagi. Kalau tadi masih semangat, begitu diputus, ya diputus berubah. Manusia itu seperti seperti itu. Makanya kaum tasawuf kalau lagi para sufi ceramah ada azan, ya udah lanjutkan aja ceramahnya. Nanti azannya selesai, kalau dengar azan dari tempat lain, azannya selesai baru dijawab. Ya baru di dijawab kemudian dilanjutkan. Kalau udah selesai ceramahnya baru azan. Ya baru azan. Karena azan itu bukan tanda masuk waktunya sholat. Orang sering salah. Azan itu bukan tanda masuknya waktu sholat Tapi azan adalah tanda panggilan untuk sholat jadi ketika akan sholat berjamaah dikumandangkan azan. Nah ini contoh antara sufi ahli tasawuf dengan ahli fi fikih yang terkadang tampak ber, berseberangan. Nah, ini Syekh Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengajarkan tasawuf, mengajarkan tasawuf dan mengajarkan toriqoh. Saat itu Ibn Athaillah penasaran. Ya, beliau penasaran. Ini kok saya rasa-rasa nggak -rasa bener nih saya kok musuhin musuhin yang namanya Abu Abbas Al-Mursi. Kenapa saya nggak suka sama dia? Kenapa saya musuhi dia? Jangan-jangan salah nih saya musuhin dia. Sebaiknya saya datang saja ke majelisnya. Nanti kalau jelek kan kelihatan jeleknya. Ya, kalau baik nanti kelihatan baiknya. Tapi saya mau dengarkan. Saya mau dengarkan. Datanglah Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu ke tempatnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu ikut ngaji. Sekali ikut ngaji jatuh cinta. Oh, loh ini syariat semua ini. Loh ini sesuai dengan ilmu fikih ini. Oh, ini enggak bertentangan ini. Ini justru maknanya lebih dalam ini. Oh, ini ada sesuatu di balik kulit ini diukupas ini. Ini lebih hebat ini. Nah, oh, ini lebih cakep ini. Jatuh cinta Ibn taillah, Nah, selesai pengajian, beliau menemui Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, gurunya ini. Terus kata gurunya begini, Dulu ya, Nabi Muhammad SAW waktu di kota Taif dilempari batu oleh warga Taif. Kemudian datang dua malaikat penjaga gunung. Malaikat itu kemudian mengatakan, malaikat itu kemudian mengatakan, wahai Rasul SAW, izinkan kami angkat gunung ini, kemudian akan kami timpakan ke kota Taif. Bayangkan ya, ini dibeleki gunung ya. Dibeleki ini bahasa Indonesia apa itu? Ya? Ditimpa kurang mantep, ditimpa, dibleki enak. <laughs> ya, dibleki gunung ya. Gunung besar di sekitar Taif ada dua gunung mau ditimpakan ke situ. Mestinya kalau kita kan ya lanjutkan malaikat, lanjutkan. Biar tahu ya, biar tahu. Tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan. Ya, jangan. Saya berharap nanti dari dari sulbi mereka yang musuhin saya itu akan muncul anak cucu yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Jadi Rasulullah mengganti doanya ketika didolimi, Rasul didolimi bayangkan. Doanya orang biasa saja ketika didolimi kabul. Apalagi doanya Nabi yang sudah kabul, Nabinya didolimi pula SAW. Ini doanya super kabul. Bukan dimanfaatkan untuk menghancurkan, tapi dimanfaatkan untuk membawa kebaikan. Saya berharap ya Allah dari sulbi mereka nanti muncul anak cucu yang beriman kepadamu dan beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Hasilnya dari orang-orang Taif itu muncul orang-orang yang membela Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam dan membela Rasulullah. Kata Abu Abbas Al-Mursi, kakekmu dulu ya suka menyerang kami, menyerang saya para su sufi. Tapi saya doa semoga dari sulbi kakekmu ini muncul cucu yang nanti jadi ulama besar dan jadi murid saya dan orangnya adalah kamu. Jadi ini murid sudah ditunggu sama gurunya nih. Dari zaman kakeknya udah di, ditunggu tuh. Ini loh, sufi itu begitu. Dimusuhin, dicaci, dimaki, selalu husnullah. Ya, selalu prasangka baik, tidak pernah pesimis. Selalu optimis, yang musuhin itu bisa jadi Jadi kawan. Maka jadilah Ibn Athaillah muridnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Sementara beliau ahli fikih, ya ahli fikih. Nah suatu ketika Ibn Atta'illah pengen meninggalkan ilmu fikihnya ini. Dan saya nggak mau belajar fikih lagi, saya mau total belajar tasawuf. Tapi beliau nggak berani ngambil keputusan seperti itu sebelum nanya sama guru. Nah, murid itu kalau udah punya guru seharusnya seperti itu, percaya sama gurunya. Kalau sama guru itu nurut ma, manut percaya. Karena otak gurunya itu pasti lebih hebat dari otaknya. Iya. Kemudian mikir gurunya lebih panjang daripada cara mi mikirnya. Pertimbangan gurunya itu lebih luas daripada per pertimbangannya. Jadi tinggal manut ya. Manut insyaallah selah, selamat ikut. Maka Syekh Abu Abbas Al-Mursi didatangi sama Ibn Atayla. murid ini, datang kepada gurunya. Dan kemudian mau nanya ini, muridnya mau mau nanya. Baru mau nanya tapi belum ngomong. Gurunya udah ngomong. Saya punya kenalan seorang hakim di kota sana. Saya lupa namanya. Toh nggak begitu penting toh namanya, jangan juga nggak kenal. Ya, ya. Kata Syekh Abu Abbas al Musir radhiyallahu saya punya kenalan seorang hakim di kota sana. Ya, hakim di kota sana. Hakim ini jadi murid saya. Hakim ini jadi murid saya. Sekarang dia tulis surat, minta petunjuk, minta pendapat. Dia sudah menikmati dunia tasawuf ini. Dia pengen meninggalkan jabatannya sebagai hakim. Dia pengen meninggalkan jabatannya sebagai sebagai hakim. Dia minta pendapat saya, maka saya jawab, tetaplah engkau menjadi hakim sampai nanti Allah yang mencopot jabatanmu. Ilmu kita bukan seperti itu, bukan meninggalkan pekerjaan, bukan meninggalkan jabatan karena tasawuf. Justru bertasawuf dalam jabatanmu, bertasawuf dalam pekerjaanmu itu. Kira-kira jadi tanya enggak? Enggak jadi, udah dijawab. Lagi lo Sufi. Para sufi seperti itu. Ini pernah pernah saya alami sendiri ketika saya mau nanya sama guru saya. Saya ini kebetulan punya punya bakat, punya bakat pinter cari uang. Jangan bilang orang-orang. Punya bakat bisnis itu punya. Karena darah kakek saya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pedagang yang ulung. Rasulullah itu pedagang yang yang ulung. Jadi darah itu ada, darah pedagang itu ah, ada. Kebetulan ayah ibu saya ini kan ya apa adanya nanya ibu saya masih hidup, ayah saya di kuburan tuh silakan tanya. Tanya betul Beb, siapa tahu dikasih mimpi nanti ya. Uh, ekonominya pas-pasan. Ya ekonominya pas-pasan. Saya setelah lulus SMA dan saya tidak kuliah, saya aktif ke masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid untuk cari ilmu karena ada pengajian di masjid, rumah masjid. Maghrib sampai Isya ya rumah masjid, apa di masjid. Ba'da zuhur ya di masjid, ya. Seperti itu tiap hari. Timbul nih di hati. Kamu nih anak cuman rumah masjid, rumah masjid. Bapak ibumu butuh duit. Bukan butuh masjid. Ini anak muda kan timbul. Anak muda itu bukan rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Sana cari duit. Kerja, bantu orang tuamu. Hati saya berkata seperti itu. Wah terjadi perang batin yang kalau, kalau ada perang dunia ketiga atau keberapa ini perang perang batin keberapa tidak tahu ini besarnya luar biasa sehingga timbul dorongan untuk meninggalkan proses belajar udah udah cukup kamu belajar cari duit saja lumayan bawa kain ini keliling dari kos ke kos dari kos ke kos itu nanti dapat duit banyak karena saya udah pernah praktek maka mungkin ada yang nonton tayangan ini, oh ini dulu nih Habibnya pernah nih jualan baju ke kos saya ini. Mungkin ada. Eh? Nah, terus kuculak batin, saya mau nanya sama guru saya, datang. Namanya guru saya, saya mau nanya. Guru saya senyum, belum nanya. Ada perlu apa novel? Nah, mau nanya, mau nanya Bib. Oh iya. Terus beliau duduk sama sama kamu tuh kalau duduk di sini, ikut pengajian di sini, lebih saya dukung. Kamu mau nanya apa? Kira-kira jadi nanya enggak? Jadi, cuman soalnya saya ganti. Ya terlanjur malu kalau nggak nanya. Oh, judulnya mau nanya, masa nggak? Nggak nanya. nggak jadi bib gitu. nggak mungkin kan ya? Ya jadi nanya tapi soalnya di diganti. Begitulah sufi. Ya, eh, ahli tasawuf. Punya hati yang luar Luar biasa. Nah orang-orang yang mulia ini Ibn Atta'illah menjadi muridnya sampai gurunya meninggal dan jadi khalifahnya, pengganti gurunya. Sehingga kalau dikatakan pemuka Torikoh Syaziliyah, itu orang lebih mengenal Ibu Ibn Atta'illah al-Askandari radhiyallahu taala anhu yang me me menunjukkan ilmu gurunya, yang menunjukkan doa-doa gurunya, ya ini murid yang satu ini, Ibn Atta'illah al-Askandari radhiyallahu taala anhu. Ibn Atta'illah Punya karya banyak, sekitar 20 itu. Buku tulisan Ibn Atullah sekitar 20. Dan kita akan belajar entah sampai kapan. Ya mudah-mudahan panjang umur semua, terutama yang bicara, yang dengar cepat mati nggak apa-apa. Panjang umur semua insya Allah. Maaf pemirsa biar di sini nggak tegang saya bercanda sedikit ya. ya semoga insya Allah semua panjang umur fito Adilah sehawal afiyah bisa menghatamkan kitab ini sampai selesai dan kalau nggak selesai semoga dikubur nanti diajari Ibn Athaillah. Loh iya proses belajar itu nggak berhenti. Rasulullah pernah mengatakan ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, eh, ini ilmu ya. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, Rasul mengatakan Ibrahim ini di alam kubur ada yang menyusuinya. Ya, ada yang menyusuinya. Di alam kubur ada yang menyusui. Nah, itu diartikan oleh para ulama di alam kubur nanti proses belajar nggak akan berhenti. Orang akan terus ada yang ngasih ilmu, ada yang nambah ilmu. Karena untuk dekat sama Allah itu ilmu, bukan yang lain, tambahan infor informasi ma'rifah, kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan proses belajar dari lahir sampai mati itu salah. Proses belajar itu tidak berhenti dari lahir ilal abad sampai selama lamanya. Manusia akan terus belajar karena mengenal Allah taala itu adalah e, sesuatu yang tidak ada habisnya. Eh, sesuatu yang tidak ada habisnya. Bukan dari lahir sampai mati. Itu umumnya begitu ya. Tapi setelah mati dilanjutkan ke eh, kembali. Bahkan ada orang-orang yang belajar kepada yang sudah meninggal dunia. Jadi orangnya masih hidup tapi belajar dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Seperti Rasulullah SAW diajari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim mengajarkan sampaikan salamku kepada umatmu. Ya, surga ini tanahnya subur dan tanamannya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwasanya Nabi Ibrahim ngajari beliau. Ya, titip ilmu untuk kita, untuk kita semua ini. Itu yang ngajari sudah meninggal dunia. Yang diajari belum lahir, baru lahir nih. Yang diajari ada sekarang. Kita-kita ini ya ada sekarang, ada sekarang sudah diajari dari zaman ketika Nabi SAW itu me Mi'raj. Nah, singkat cerita begitulah riwayat Ibn Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala bagaimana beliau Eh, berpindah dari ilmu hukum kemudian masuk dunia tasawuf. Nah, ketika beliau gentol melajari tasawuf itu ada kalimat-kalimat hikmahnya yang indah. Kemudian sama gurunya disuruh membukukan. Jadi masa hidup gurunya sudah di, ditulis tuh, disuruh membukukan. Karena begitu membaca mendapat manfaat yang luar luar biasa. Nah, kita diberi kemuliaan oleh Allah taala untuk mengenal kitab ini. Ya, kalau kita kenal kenal kitabnya orang soleh sama saja kita kenal dengan orang yang soleh. Siapa yang membaca Al-Quran dia lagi duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalisullah, Qari'ul Quran Jalisullah. Yang duduk membaca Al-Quran itu seperti duduk bersama Allah. Ya Maha Suci Allah dengan sifat duduknya makhluk ya. Artinya dia lagi berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membaca hadis Nabi Muhammad SAW dia lagi duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sallam lah yang membaca buku-bukunya orang soleh, dia lagi duduk bersama orang-orang yang yang soleh. Nah, itu kenikmatan yang luar biasa. Nah ini modal buat kita. Nanti kalau di hari kiamat kita meminta pertolongannya ulama, yasfa'u yomal kiamat salat, al ambia thumma ulama thumma syuhada. Kelak di hari kiamat ada tiga kelompok manusia yang bisa memberikan pertolongan, pembelaan, tim pembela gitu ya. Di hari kiamat tiga nabi, ulama dan syuhada maka kita punya bekal nih, ulama. Ya, kita kenal Ibn Atta'illah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu, kita bisa katakan, dulu waktu saya hidup suka lo sama sama kitab jenengan. Pengen ketemu cuman belum sempat, sekarang ketemu. Nah, tolong saya di, dikasih tanda tangan gitu. Di akhirat sana maksudnya ya tolong saya dibantu agar uh, mencapai derajat, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, apa bisa, Beb? Apa bisa, Ustaz? Oh, bisa. Dalilnya mana? yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Nah, ini tanda cinta. Ini kan tanda cinta sampai kita mau duduk, kita mau ngumpul, kita mau membahas, ya, kita mau bela belajar karya beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, hik hikam Ibnu Athaillah. Hikam itu jamak dari hikmah. Ada kata-kata namanya hik hikmah, al-hikmatu. hikmah Jamaknya al-hikam. Kalau hikmah itu satu, kalau hikam itu ba banyak. Nah, lantas hikmah itu apa? Ya, hikmah itu apa? Kalimat ini sering kali kita dengar. Hikmah, hikmah, hikmah. Di Al-Qur'an beberapa kali kata hikmah itu disebut. Di antaranya uh, di dalam surat Luqman ayat 12. Walaqad Luqman Luqmanal hikmah. Dalam surat Luqman ayat 12 Allah menyatakan walaqad dan sungguh telah Udah pakai lam, pakai kot. Itu semua pernyataan penegasan. Walakot dan sungguh telah. Kemudian pakai fi'il madhi. Jadi kalau kot ketemu fi'il madhi dalam bahasa Arab itu penegasan yang luar biasa. Walakot acayna. dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Sudah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Itu surat Luqman ayat 12. Kenapa? Allah melakukan seperti ini. Tentu yang tahu ya cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ahli tafsir dikasih ilmunya sama Allah. Ahli tafsir dikasih ilmunya sama sama Allah. Sayyidina Luqman uh, Al-Hakim, orangnya namanya Luqman, julukannya Al-Hakim. Al-Hakim apa? Yang punya ilmu hik hikmah. Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman ini umurnya tidak panjang, hanya seribu tahun. Panjang atau pendek? Ya umurnya nggak panjang, hanya seribu tahun. Sehingga beliau itu sempat ya sempat hidup sezaman dengan Nabi Dawud alaihi salam. Sempat hidup zaman Nabi Dawud. Sebelum Nabi Dawud diutus jadi rasul, Luqmanul Hakim ini tugasnya jadi pemberi nasihat dan pemberi fatwa. Kalau ada yang butuh-butuh nasihat fatwa, Luqmanul Hakim ini yang memberikan. Sebelum Nabi, Nabi Dawud jadi jadi rasul. Begitu Nabi Dawud alaihissalam diutus jadi rasul, Luqmanul Hakim tidak mau memberikan fatwa lagi, berhenti fatwa. Maka ditanya sama Nabi Dawud, "Kamu sekarang kok nggak mengeluarkan fatwa? Kenapa?" Jawabannya, "Lah ngapain saya mengeluarkan fatwa? Wong udah dikasih sama Allah yang bisa mengeluarkan fatwa. Jadi saya lebih enak nyaman aman." Ya nggak nggak repot lah lagi. Ini urusan mudah. Kurang lebih begitu. Ini ini tugas tugasmu. Saya ngikut aja. Saya ngikut saja. Sayyidina Luqmanul Hakim pernah ditawari, kamu pilih jadi nabi atau jadi wali gitu. Pilih jadi nabi atau jadi jadi wali. Kalau jenengan ditawari pilih jadi nabi atau jadi wali pilih apa? Bingung toh jawabnya. Sing sing gelem nawari ki ya Oh Nabi sudah gak ada kan ya Terakhir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Gak ada lagi Akhirul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad Sallallahu kalau kau hidup di zaman dulu, ya model-model seperti kita ini apa ditawari jadi nabi ya? Ya mudah-mudahan ditawari, husnudzon, husnudzon. Mudah-mudahan ditawari, tapi sadar diri ya kita ih rada angel gitu kan ya. Kelihatannya susah dapat tawaran seperti itu, tapi siapa tahu enggak ada yang mus mustahil. Sayyidina Luqman orangnya ahli ibadah, orangnya ahli ibadah, orangnya baik, orangnya baik, orangnya jujur. Lengkap tuh tanda-tanda kebaikan di dirinya. Ditawari, pilih jadi wali atau jadi jadi nabi. Beliau mengatakan, saya pengen jadi ahli hikmah saja. Jadi wali, ya, ah, wali tapi yang ahli hikmah. Maka tidur, bangun tidur, lidahnya itu pandai mengucapkan kalimat-kalimat hikmah. Jadi ilmunya diinstal, ahli. Mau ilmu yang seperti itu? Ya syarat dan ketentuan berlaku. Ibadahnya bagus dulu. <laughs> Ibadahnya bagus, alangnya bagus, orangnya jujur ya. Maka sama Allah Taala dikasih hikmah di dalam hak hatinya. Sayyidina Luqmanul Hakim nih kita lagi bahas kata hik, hikmah. Sayyidina Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu sampai jadi nama surat, surat Luqman. Ya, namanya jadi nama su, surat karena kemuliaannya. Di sini uh, Islam menunjukkan ahli hikmah ya itu punya pangkat. Ahli hikmah itu punya pangkat. Kadang kalau orang bicara ahli hikmah zaman sekarang artinya udah lain lagi itu, ahli hikmah. Itu urusannya mesti jampi-jampi nanti. Ya, terlalu dikecilkan maknanya. Al-hikmah itu luas. Al-hikmah itu luas. Nanti akan saya terangkan. Sayyidina Luqmanul Hakim radhiyallahu taala anhu beliau mendapatkan hikmah. Walaqad ataina Luqman Luqman al-hikmah dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Karena dia dapat hikmah, maka pangkatnya sangat tinggi. Ya, siapa Sayyidina Luqman ini? Jangan khawatir. Beliau menurut riwayat mohon maaf, bukan maksud merendahkan wali, enggak tapi wajahnya itu kurang tampan. Bibirnya besar. Ya bibirnya besar, kakinya pecah-pecah. Kakinya pecah-pecah, kulitnya lebih hitam daripada orang Mesir yang paling hitam. Nanti jangan coba search di Google orang Mesir yang paling hitam. Kira-kira seperti apa? Sayyidina Luqmanul Hakim itu kulitnya hitamnya luar luar biasa. Makanya buat orang-orang yang kulitnya hitam yang ada di majelis ini jangan khawatir. Siapa tahu nanti Anda jadi al-hikmah. Karena ada tiga manusia yang berkulit hitam dapat derajat tinggi di sisi Allah. Yang pertama Sayyidina Luqmanul Hakim, yang ketiga Sayyidina Bilal bin Rabah, yang ketiga adalah pembantunya Sayyidina Umar ibnil Khattab radhiyallahu taala anhu. Tiga manusia ini semuanya kulitnya hitamnya luar biasa, tapi derajatnya tingginya luar biasa. Anda boleh contoh tinggi derajatnya dan hitamnya. Tapi kalau hitam kok tidak tinggi derajatnya agak repot. Eh, hitam tapi ahli hik hikmah. Dikatakan beliau adalah seorang awalnya seorang budak, awalnya adalah seorang budak dari Afrika sana, sama dengan Bilal. Menurut riwayat ada yang mengatakan dari Afrika. Sayyidina Luqmanul Hakim. Nah, suatu saat majikannya itu minta ya suruh motong ayam ambilkan saya bagian yang terbaik. Bagian yang ter terbaik. Potong tuh ayam. Ada yang mengatakan kambing. Yang penting itu motong he, hewan. Maka kembali bukan diambilkan sampil, ya bukan paha, tapi diambilkan rempelo. Hatinya yang diambil ha? hati. Dikasihkan majikannya. Majikannya kaget. Ini apa ini jeroan ini? Ini bukan bagian yang terbaik. Maka dijawab oleh Luqmanul Hakim, ya bagian yang terbaik yang saya tahu dari sesuatu adalah hati. Adalah ha? hati. Ya, jadi ini yang terbaik ya hati ini, bukan yang yang lain. Itu ciri-ciri uh, hikmah. Jadi hikmah itu apa? Ya ini, kalimat yang benar, kalimat yang tepat dan sekali diucapkan langsung menghunjam ke dalam hati. Ya kalimat yang benar, kalimat yang tepat, kalau diucapkan orang yang dengar itu langsung mak, masuk ke dalam ke dalam hati. Itu namanya kalimat hik, hikmah. Sayyidina Luqmanul Hakim sering memberikan nasihat kepada anaknya. Kita tahu hikmah-hikmah Sayyidina Luqman kan banyak ya. Tidak usah kita bahas, sudah sering kita kita ceritakan. Nah kemudian e, contoh lagi kata hikmah di dalam Al-Quran selain yang ada dalam surat Luqman ayat 12. Allah juga menyatakan di dalam surat An-Nahl. Dan Allah juga menyatakan dalam surat Al-Baqarah. Kita coba baca dulu yang di Al-Baqarah ayat 269 yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-Baqarah 269 Allah menyatakan yu'til hikmata. Allah memberikan hikmah kepada may yasha', siapapun yang Allah kehendaki. Jadi orang yang dapat ini Allah pilih gitu. Maka kita enggak usah enggak usah apa namanya pesimis. Ya siapa tahu kita termasuk orang yang nanti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Wa may yu'tal hikmata dan barang siapa yang diberi hikmah sama Allah, faqad utiya khairan katsira. Dia telah diberi sesuatu yang sangat kebaikan yang sangat banyak. Maka orang yang dapat hikmah ini jangan dianggap gak punya derajat. Dapat hikmah itu punya kebaikan yang sangat sangat banyak. Dan ayat ini sebelumnya berkaitan dengan masalah infak. Bermasalah infak. Nah, ulama mengatakan orang yang rajin sodakoh banyak sedekah. Itu nanti hatinya oleh Allah Ta'ala akan diisi hikmah. Nah, ini ada ada cara ini. Mau jadi ahli hikmah? Mau enggak? Mau enggak? Kok kurang keras? Mau enggak? Mau. Tapi infaknya mau enggak? Bukan cuma infak loh, ahli hikmah. Kalau dia nanti ahli infak, maka dia nanti juga akan diberi Allah hik hikmah itu, itu hadiahnya itu. Dan siapa yang dikasih hadiah hikmah? Kadang kita ini nganggap kecil. Ya, oh ini orang ini punya hikmah kecil. Kadang orang yang punya hikmah ini orangnya nggak kaya, orangnya biasa-biasa saja, orangnya mungkin nggak dianggap sama orang, orangnya nggak punya pang, pangkat, tapi Allah katakan dia telah diberi kebaikan yang luar luar biasa. Nah, kita jangan merendahkan. Oh, ini ahli hikmah. Berarti ini orang ini lebih kaya dari orang-orang yang yang kaya. Ini lebih pangkat daripada orang yang pangkat. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cari. Nah, Al-Qur'an mengatakan, yu'til hikmata may yasha Allah kasihkan hikmah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Al-Baqarah 269. Kemudian dalam surat An-Nahl dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala juga mewahyukan ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ayat ini sering kita dengar. Itu surat An-Nahl ayat 120 Lima ya, biar kita nggak nggak salah nanti. Nahl, An-Nahl 125. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billati hiya ahsan. Kita kan sering dengar kalimat ini. Ajak manusia, seru manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Ya bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat yang baik. wajadil billati hiya ahsan dan debat dia dengan cara yang lebih baik kalau emang harus terjadi per perdebatan. Ulama mengatakan inilah e, tugas dai. Ada tiga kelompok. Ada yang berdakwah ya bil hikmah. Ada yang berdakwah dengan mauidhah hasanah. Ada yang berdakwah dengan mujadalah. Memang ada pakarnya sendiri-sendiri. Oh ini pakar debat ini. Oh ini pakar hikmah ini. Oh ini pakar ceramah ini. Ini memang ahlinya cerah, ceramah. Tapi kalau hikmah enggak. Karena ahli hikmah itu jarang bicara. Jadi ciri-ciri ahli hikmah itu ngomongnya dikit al hikmah itu, as-samut hikmah. Diam itu hik hikmah, tapi sedikit orang yang malah melakukannya. Dalam sebuah riwayat dinyatakan seperti itu. Jadi orang yang al-hikmah kebanyakan orangnya diam, tapi begitu ngomong yang dengar nggak bisa ngomong. Orangnya diam, tapi begitu sekali bicara itu mematahkan semua ucapan oh, orang, mengunjam ke dalam hati. Ciri-ciri al hikmah. Makanya jarang al hikmah kok ceramah. al hikmah itu enggak nggak ceramah. Umumnya begitu, alikma diam. Tapi kata-katanya itu luar luar biasa. Lah hebatnya Ibn Athaillah ini sudah ahli hikmah, ahli ceramah. Ya, sudah ahli hikmah, ahli ahli ceramah. Kenapa? Karena basicnya awalnya memang ada seorang ahli fi, fikih, ahli uh, seorang ula, ulama. Umumnya ahli hikmah itu dia jarang berbi berbicara, jarang ceramah. Hidupnya tafakur, hidupnya merenung, jarang dia kumpul dengan dengan masyarakat umumnya seperti seperti itu. Nah, kita disuruh berdakwah dengan hikmah. Makanya dakwah ini amar ma'ruf nahi munkar bukan bukan tugas semua orang. Bukan semua orang dikatakan kamu harus jadi dai yang amar ma'ruf nahi nahi munkar. Ini kalau kalau nggak punya metode yang tiga ini bisa bahaya nih amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, amar ma'ruf nahi munkar nih harus menguasai tiga ilmu ini. Harus ngerti dia hikmah. Jangan nanti dia mau amar ma'ruf nggak punya ilmu hikmah. Kacau nanti jadinya. Contoh boleh. Saya ngasih contoh yang sederhana. Pernah Anda lagi ngantuk berat dibangunkan sholat subuh? Pernah? Pernah atau sering? Oh sering. Lagi ngantuk berat dibangunkan sholat subuh. Kalau yang membangunkan itu kasar. Saya mau nanya, Anda nurut atau justru menentang? Jadi pengennya langsung bangun atau Orang sholat gara ya, apa-apa. Macam-macam itu kan. Responnya orang beda-beda kan ya, tergantung kekuatan imannya. Yang kuat aja bisa jadi males kalau di apa dikerasin gitu ya. Ayo bangun sekarang, udah mau habis waktunya. Ayo sholat subuh nih, kamu kabur nih. Diobiak-obiak. Padahal dia capek, lelah, ngantuk, luar biasa. Biasanya bangun atau berontak. Oh, ini pelaku semua ini. Berontak kan? Nah, sebetulnya tadi yang bangunkan benar atau salah? Benar. Yang bangunkan? Benar. Tapi enggak menguasai ilmu hik hikmah. Dia enggak bijaksana. Jadinya benar atau salah? Salah. Menyebabkan orang justru enggak mau. Karena itu saya masih ingat pesan guru saya. Ya, saya masih ingat pesan guru guru saya uh, rahimahullah kalau mau BCI orang yang mau meninggal dunia. Jenengan nanti mau meninggal dunia tuh? Ya, pesan dari sekarang, nanti suatu saat ya. Nah, yang BCI kasih tahu nih. Jangan sembarangan bisikin orang meninggal dunia. Nuntun tuh, talqin, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan Allah. Itu jangan sembarangan, nggak boleh nggak boleh apa namanya? asal kemudian ngucap. Pakai cara. Contoh misalnya, bacakan Yasin. Perintah Nabi Muhammad SAW, Iqra'u Yasin ala mutakum. Bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang mau meninggal dunia di antara kalian Atau orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian Atau orang-orang yang sudah dikubur Makna mau takum itu ada di tiga Satu, mau masih hidup, mau meninggal Yang kedua, sudah meninggal belum dimakamkan Yang ketiga, sudah dimakamkan Ini dianjurkan untuk dibacakan surat Yasin Nah cuman ada aturannya Jangan ada orang sakit di rumah sakit, dokter mengatakan harapan udah tipis, udah yasinkan saja. Dokternya orang NU soalnya. Nah, yasinkan saja. Nah, kebetulan yang diomongin juga warga NU. Oh, iya Pak, siap. Makasih Pak atas apa informasinya. Masuk ke ruangan nih. Ya masuk ke ke kamar tadi. Kemudian ambil surat Yasin 10 orang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Keras-keras. Lah ini kan belum meninggal ini. Dengar, ya Allah, aku diyasinkan. Kira-kira dia ikhlas atau berontak dia? Marah, kurang ajar ini. Ya, dikira aku sama mati apa? Belum tahu dia, aku akan hidup. Tunggu pembalasan gua Kacau itu. Ya bacakan surat Yasin, tapi pilih hikmah, pakai cara Cara, caranya gimana? Ya di luar ruangan. Atau kalau di dalam ruangan jangan dengar, yang lagi sakit jangan jangan dengar. Tujuannya apa toh? Biar rahmat tuh turun. Bukan yang sakit biar dengar, biar rahmat turun. Paham? Nah, termasuk orang udah sakarat. Naza, malaikat Israel lagi proses nih. Malaikat Israel lagi proses. Kemudian kita teriak di tingkatnya, Allah, ayo ucap Allah. Itu yang dengar seperti tadi waktu tidur dibangunkan, ayo tangi gitu ya. Moh gitu. Ayo Allah, ayo ucapkan Allah. bukan yang nerima, dia justru no nolak. Enggak mau saya ngucap. Nauzubillah min dzalik. Nah itu yang nuntun bertanggung jawab. Kalau sampai dia mengatakan aku tidak mau ngucap karena nafsunya mun muncul karena nafsu manusia begitu kalau dikerasin nafsu ini akan berun berontak. Ya nafsu manusia akan berun, beruntak muncul sampai dia nolak, yang nuntun itu bertanggung jawab. naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak punya ilmu hik hikmah. Berarti hikmah ini penting atau enggak penting? Penting. Maka kita harus belajar dari ahlinya ya, belajar dari ahli hik hikmah. Makanya Al-Qur'an jelas, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Hikmah itu apa? Al-Qur'an itu hikmah. Sunnah Nabi itu hikmah. Tapi melaksanakan sunnahnya harus dengan hikmah. Ya, memahami Al-Qur'annya harus dengan hik hikmah. Nah, itu baru dikatakan menjadi hik hikmah. Nah, ini hikmah ini ada beberapa sahabat yang mendapatkannya. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan ini ada uh, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika uh, beliau mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. An Ibnu Abbas qal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ini yang berkata sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dhammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma alimhul hikmah. Nabi Muhammad SAW dhammani memelukku dengan erat. Jadi dhamma itu ngambil ditempelkan. Seperti misalnya saya pegang bola, saya perkes ini. Ini namanya saya dhamma, saya menggenggamnya dengan erat. Nah ini yang digenggam bukan bola, tapi yang digenggam ini adalah tubuh manusia. Artinya dipeluk dengan erat. Dhammani diambil, dipeluk oleh Rasulullah SAW ila sodri ke dadanya. Jadi dada ketemu dada ini nikmat atau enggak nikmat ini? Nikmat sepupunya kanjeng Nabi kok ya. Sepupunya Rasulullah SAW dan usianya di bawahnya Rasulullah ya di bawahnya Rasulullah dipeluk yang tua muluk yang muda dipeluk kemudian didoakan Allahumma alimul hikmah ya Allah ajarkan kepadanya al hikmah ajarkan kepada beliau al hikmah Bagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhu bisa dapat doa ini? Karena begitu dipeluk, didoakan Nabi jadi enakan ya. Gak repot-repot. Ya, jadi selesai ini diijazahin istilahnya. Dapat ijazah kamu lulus gitu ya. Kamu lu lulus. Tapi caranya dipeluk Nabi dulu SAW baru lulus. Nah, mau dipeluk Nabi? Nah, ikuti caranya. Ya, caranya gimana? Ternyata Abdullah bin Abbas ini ngabdi khidmah. Berkhidmah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu apa? Khidmah itu apa? Melayani. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu betul-betul melayani Rasulullah. Rasul butuh ini sandal disiapkan. Rasul kemana ditemani. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ke toilet, ilal kholah, ya ke ke toilet. Nah, ketika Rasulullah itu di toilet butuh air, nggak pakai diminta. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sudah cari air. Nah, dulu tuh cari air kan nggak gampang ya. Sudah cari air, ditaruh di tempat. Nah, tidak mudah itu bawanya. Ditaruh di tempat, dibawa, diserahkan persis di depan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Rasulullah selesai, Rasulullah butuh air, air sudah ada. Maka Rasulullah SAW nanya, siapa ini yang yang bawakan air? Siapa yang bawakan air? Dijawab Abdullah bin Abbas. Dicari, dipeluk, kemudian didoakan. Selesai didoakan, alim. Selesai didoakan, hatinya udah penuh hik hikmah. Selesai didoakan bisa ngerti makna Al-Qur'an yang gak dengerti oleh orang orang lain. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berarti cara dapat hikmah apa diantaranya? Ngabdi. Ngabdi sama siapa? Ngabdi sama Rasulullah SAW dengan melayani umatnya Rasulullah, melayani para ulama, melayani masjid, ya, melayani ma majelis. Kan kita ngabdinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngabdinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengabdian seperti itu nanti yang ngasih Allah. Ya, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hik hikmah. Kemudian Rasul juga mengatakan dalam hadis saya sengaja saya bacakan ini biar ini yang kadang suka nanya, "Beb, tuh hadisnya mana? Riwayatnya mana?" Zaman sekarang kan agak ribet ya orang-orang ya. Kalau dulu kan ulama ngomong pokoknya alhamdulillah ambil ilmu yang bagus, oh cocok ini. Yang enggak cocok tetap oh cocok bagus ulama kok, saya bodoh. Kalau sekarang enggak, kadang orang merasa lebih pintar daripada ulama. Kita yang kalau kita belum ulama, ini ulama itu dianggap bisa bisa salah. Kalau dia enggak bisa salah. Ya ulama bisa salah. Kalau dia enggak bisa salah. Jadi dia di mana-mana menyalahkan ulama ini. Ini muncul orang-orang seperti ini. Nauzubillah min min dzalik. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat di sini oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, Tirmizi dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Sayyidina Abdul, uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min fa haitsu wajadaha fa huwa haqqun biha. Kata-kata hikmah itu barangnya orang beriman yang hilang. Jadi mukmin itu punya barang yang hilang. Namanya kalimat hikmah. Nah, kalimat hikmah ini kalau ditemukan oleh seorang mukmin dimanapun maka hendaknya diambil dia yang lebih lebih layak memiliki kalimat itu ketimbang orang lain. Makanya untuk kalimat hikmah ini tidak ada batasan agama, Ya, nggak ada batasan suku, nggak ada batasan ras. Kalimat hikmah ya. Kalau ada kalimat yang betul-betul itu hikmah, benar baik, ya benar baik, tidak melanggar syariat, muncul dari lisan siapapun ambil. Ini bukan punya kamu, ini punya saya yang hilang. Ini ketemu sekarang. Ini bukan punya kamu, ini punya saya yang hilang, ketemu sekarang. Makanya uh, banyak orang belajar kalimat-kalimat hikmah dari negeri seberang dari Cina. Atau kita orang Jawa belajar kalimat hikmah dari nenek moyang kita orang-orang Jawa. Banyak kan? Eh, tenang no pikirmu itu kalimat hikmah itu. Betul atau betul? Urip kok mikir terus tenang no pikirmu. Ya, sing semeleh, selesai. Itu kalimat hik hikmah dari orang Jawa. Maknanya luar biasa, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Itu kalimat hik hikmah. Ini yang lebih layak punya kita muslim ini, mukmin ini punya saya ini. Ya ini punya saya. Hilang ini sekarang ketemu, mau saya ambil. Ini di, diusahakan berburu hikmah yang seperti itu. Makanya kalau ada orang bicara kita cari hikmahnya. Muncul enggak kalimat hikmahnya? Orang dulu tuh nyatet, "Oh, ini kalimat hikmah dicatat. Oh, ini kalimat hikmah di dicatat." Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan dan Muslim. Ini saya bicara baru sekitar 50 menit sekitar 50 menit ya. Dalam riwayat Bukhari dan dan Muslim disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda la hasada, tidak boleh hasad, tidak boleh iri ya. Hasad di sini dalam arti bukan menginginkan hilangnya sesuatu. Ya, tidak boleh iri kecuali illa fitnatain, kecuali kepada uh, atau dalam dua hal. Manusia itu iri sama sekali tidak boleh. Iri itu jelek. Karena iri itu penyakitnya iblis. Nah, iri penyakitnya iblis. Iri ini muncul dari sombong. Muncul dari sombong karena sombong nggak mau dikalahkan, merasa paling hebat ya. Maka kalau lihat orang yang punya keistimewaan, dia iri. Itu seharusnya saya itu, bukan dia. Saya lebih hebat dari dia. Nah, tidak boleh sombong, eh, tidak boleh iri, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah uh, iri kepada rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatih fil haq. Oh, kama Seseorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian hartanya itu dihabiskan untuk hal yang benar. Jadi punya uang 5 triliun, misal kasihkan raudhah 4,5 triliun. Enggak apa-apa itu. Ya, benar kan ngasih ini ke tempat yang yang benar. Oh, dia bangun panti asuhan. Jangan panti asuhan lah ganti namanya. Nanti saya kalau jadi pejabat negara, panti asuhan di Indonesia saya ganti nama, Istana Anak Yatim. Biar keren gitu kan. Ya, bangun istana anak yatim, dia bangun pesantren, dia bangun masjid. Dia buka tempat-tempat untuk makan gratis. Ya, makan kira? gratis di masjid, sholat duhur berjamaah, makan gratis gitu. Dia bangun di banyak tempat, duitnya dihabiskan untuk seperti itu. Kalau lihat orang yang seperti itu, wajib iri kita. Ya Allah, saya kalau punya duit, saya pengen saya seperti dia. Ya Allah, kalau saya punya duit, saya pengen seperti dia. Tapi ada ciri-cirinya nih orang iri. Gimana? Sebelum dia punya duit juga udah niru. Gak nunggu punya duit banyak, punya duit sedikit sudah nih niru. Giliran punya duit sedikit gak niru. Kalau banyak sama sekali. Oh dikit aja dia nggak mau niru. Niru dikit niru, kemudian ngomong nanti kalau saya punya duit banyak saya akan seperti dia. Sekarang bisanya begini ya Allah. Sekarang bisanya baru ngasih tempe sama teman saya. Tapi kalau duit saya banyak, oh jangan khawatir, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Kalau udah bang, banyak, sekarang baru punya sedikit. Ya udah bisanya begini. Ya bisanya seperti seperti ini. Kemudian Rasul juga mengatakan uh, yang kedua adalah boleh iri kepada rajulun at wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Kamu hendaknya iri kepada seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, kemudian dia mengamalkan hikmahnya tadi dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ada dua kelompok manusia nih. Satu orang kaya yang dermawan, kedua orang alim yang punya ilmu hikmah yang dia ahli mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ini harus kita iri. Bayangkan kalau itu terhimpun dalam satu orang. Sudah orangnya kaya, orangnya dermawan, orangnya ahli hikmah. Kira-kira iri atau super iri ya? Super iri. Nah, saya akan cerita untuk menutup kajian di malam hari ini. Habib kok udah selesai? Tenang. Ceritanya belum selesai. Akan saya lanjutkan setelah minum kopi yang berikut ini. Ya ini kan udah jam 10 lewat ya. Kurang lebih saya bicara 50-60 menit insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bab hikmah ini kan enggak sembarang orang yang dapat, ya. sebarang sembarang orang yang dapat. Saya akan menyampaikan dua cerita aja, nggak banyak-banyak. Tapi nggak tahu kalau dalam perkembangannya jadi sepuluh cerita wallahu alam. Nawa itu dua cerita saja. Ada seorang ulama pakar di masa lampau, ulama yang luar biasa. Ulama ini sesumbar, siapa yang lebih alim dari saya? Sesumbar. orang ya. Orang-orang dulu ilmunya kalah semua dengan saya. Orang-orang dulu ilmunya kalah semua dengan saya. Sumbar begitu. Maka ada anak kecil. Ada anak kecil. Tapi anak kecil ini dikasih hikmah sama Allah Ta'ala. Dia pun mengajukan pertanyaan. Guru mau nanya. Silakan. Gaya ini ulamanya nih. Memang pinter bener. Yang ngomong ini memang orangnya pinter be betul. Satu kota itu gak ada yang bisa ngalahkan ilmunya. Satu kota itu ya. Kota-kota lain juga sama. Ini orang luar biasa. Sampai beliau mengatakan ilmunya orang yang terdahulu dari tangan saya. Nggak ada yang lebih hebat dari dari saya. Siapa yang lebih hebat dari saya? Anak kecil itu pun angkat tangan. Guru saya mau nanya. Tadi Anda mengatakan ilmu Anda mengalahkan ilmunya orang-orang dulu. Iya. Oke, kalau begitu saya minta tolong. Minta tolong apa? Orang dulu sudah buat huruf hijaiyah. Tolong buatkan tambahannya satu saja. Kalau kita orang dulu udah buat huruf A, sampai Z. Tolong buatkan satu huruf baru untuk melengkapi A sampai Z. Silakan guru. Maka cep gak iso. Gak bisa. Langsung ngomong di ulamanya, ini anak kepintaran di umurnya gak panjang gitu. Anak ini kepintaran di umurnya gak gak panjang. Dan betul tuh anak itu umurnya gak panjang meninggal dunia. Kenapa? Ya mungkin karena terlampau jenius ya, terlampau jenius, dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang kedua. Ceritanya enggak usah banyak-banyak. Mau banyak atau sedikit? Repot nih dikeroyok orang banyak ini. Sudah banyak ngeroyok saya pula tega. Ya. Jadi ada seorang ulama yang ceramah model begini sedikit terbawa hawanya, ya, sedikit terbawa hawanya, dia nyombongkan diri. Jadi sering itu kalau ceramah itu nyombongkan diri. Tapi orang orangnya ini nggak ada yang bisa apa namanya ingatkan. Kenapa? Memang nyatanya pinter. Ya nyatanya pinter. Jadi kalau diingatkan siapapun kalah sama ulama yang satu ini. Suatu ketika ulama ini ceramah, ada anak kecil yang dengarkan. Lagi-lagi anak kecil nih. Yu'til hikmata mayyasha. Allah berikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ulama ini sesumbar. Siapa yang tahu Allah ini sekarang lagi ngapain? Ini pertanyaan kan agak jengkelin ya. Ayo siapa yang tahu Allah sekarang lagi ngapain? Anak kecil tadi angkat tangan. Saya tahu. Saya saya tahu. Dok. Ngapain Allah? Nanti dulu. Uh, guru mohon maaf. Adatnya yang bertanya itu di bawah. Nah, yang jawab itu duduk di kursi ulama. Tidak bisa ngomong ini, ada hadapin anak kecil ini, lidahnya itu tajam benar lidahnya ini Oh iya iya iya, turun dia Turun, harus apa namanya? sportif kan? Turun. Naiklah anak kecil itu di atas mim mimbar dan berkata, Allah baru saja menurunkan kamu dari derajat ulama ke derajat orang awam yang mendengarkan dan mengangkat saya orang awam menjadi ulama menjawab ucapanmu. Terima kasih. Nah, ini hikmah ini. Ini namanya kalimat hik hikmah. Nah kalimat yang begini dan cerita seperti ini banyaknya luar luar biasa dan itu yang diburu oleh ulama. Ya, ulama ini udah ketemu al-hikmah itu senengnya luar luar biasa karena satu kalimat bisa menyebabkan membuka limpahan ilmu yang luar biasa. Ya limpahan ilmu yang luar biasa. Nah gimana cara mendapatkan hikmah ini diantaranya siapa yang puas uh, makan halal 40 hari. 40 hari makanannya halal terus, nggak ada yang haram, nggak ada yang syubhat, nggak ada yang syubhat murni halal maka Allah akan menjadikan hatinya itu memunculkan kalimat-kalimat hik hikmah. 40 hari makan halal. Lulus atau gagal kita kira-kira? Halal murni betul-betul halal. Lulus atau gagal kira-kira? Sudah sekarang jujur saja, yang kerjanya murni halal coba angkat tangan. Susah. Pegawai negeri kira-kira murni halal atau tanda tanya? Bukan saya yang jawab. Ya, yang swasta juga tanda tanya, yang negeri juga tanda tanya. Berarti yang selamat yang nggak kerja, nganggur kelihatannya ya. Repot ini kan. Repot cari rezeki yang betul-betul murni halal itu susah. Sehingga pernah ada seorang ulama, ini kisah ya. Uh, ulama muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu yang Allah nanti tanggal 19 20 Januari hall di Solo di Masjid Riyadh ya usahakan hadir ya. Hari Kamis sama hari Jum Jumat. Kemis Eh, siang sama Jumat su, subuh 19 20 Januari. Ini Habib Ali punya murid, muridnya kebetulan safar melakukan perjalanan ke Indonesia untuk dakwah, dakwah di Pulau Jawa. Nah, untuk menghibur gurunya, nah ini muridnya ini kebetulan udah kerja model apapun rezekinya seret. Rezekinya seret. Akhirnya tulis surat sama gurunya, tapi suratnya ini niatnya untuk menghibur gurunya. Bagaimana kalimatnya? Guru, mohon maaf, Tolong doanya dirubah. Tolong doanya dirubah. Rezeki saya di Jawa susah. Rezeki saya di Jawa susah. Saya selidikin apa sebabnya. Ternyata sebabnya satu. Dulu guru doakan saya dapat rezeki yang halal. Nah ini repot guru. Di sini cari yang halal susah. Yang ada subhat-subhat. Yang ada sub subhat. Bukan haram ya tapi sub subhat. Subhat itu yang banyak. Makanya tolong diganti doanya rezeki yang tidak disiksa karenanya. Maka jenengan kalau rezeki seket seret tuh di doanya dirubah dulu. Ya Allah, beri saya rezeki yang saya tidak disiksa karenanya. Oh, paham ya? Ya Allah, saya dikasih rezeki yang rezeki itu tidak menyebabkan saya disiksa di dunia maupun di di akhirat. Nah, ini termasuk bagian hikmah nih. Ini bagian daripada hik hikmah. Nah, orang-orang terdahulu tuh Masya Allah Kalimat hikmahnya banyak, perbuatan hikmahnya juga ba banyak. Orang sekarang enggak, enggak mau pakai hikmah. Pokoknya amar ma'ruf. nahi mungkar. Enggak <laughs> pakai hikmah. Nah, untuk memang kalau diperlukan peperangan, ya jangan mau perang pakai hikmah. Mari kita pakai hikmah. Rada-rada tidak perangi. Kalau memang waktunya perang membela negara ya, eh, membela agama memang diperlukan, itu opsi yang ter terakhir, ya udah memang pertempuran. Itu pun harus pakai ya cara yang baik dalam perang itu. nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh wanita, ya kan? nggak boleh menyakiti orang yang udah usia lan, lanjut. Ada aturannya. Tapi kalau kepada usatul muwahidin kalau kepada orang Islam yang berbuat dosa, itu aturan udhu eh, ud'u ila bil hikmah. Ya, dengan cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, ya dengan hikmah, nasihat yang baik, wajadil humbilati ahsan dan debatlah dengan cara lebih baik ini berlaku. Jadi lihat orang mabuk pilih hikmah. Ya, lihat pelacur pilih hikmah. Umumnya dai loh ya, beda dengan aparat hukum. Ya, aparat hukum boleh menggunakan kekuatan hikmahnya itu ya dengan menghu, menghukum. Kalau ustaz jangan ambil pentung. Ustaz ambil pentung orang mabuk digebukin, bukan. Ya laporkan ke poli, polisi. Nah, yang nggak mau kerja laporkan atasannya, gitu kan ya? atasannya nggak mau kerja laporkan atasannya lagi dan seterusnya dan dan seterusnya. pil hikmah. Ya seperti demo 212 itu. Itu kan ulama, ulama nggak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan selesai atau nggak selesai? Selesai. Orang 7 juta kan ya, salah? Selesai. Tapi nggak boleh gitu pil hikmah. Hikmahnya apa? Ya udah, kita sholat berjamaah, kita ber berdoa, kemudian kita sampaikan ceramah, ceramah, tunjukkan juga Islam itu baik, bersih dan lain sebagainya. Ini bil hik bil hikmah. Jadi kalau ada orang mengatakan Habib Rizik gak pakai hikmah itu salah. 212 bukti Habib Rizik orang yang penuh dengan hik hikmah. Sudah tampaknya nyata dengan jamaah yang begitu besar. Bukan dikit loh. Ya, semua waktu itu kan di komando beliau puncaknya. Tapi hikmahnya luar luar biasa. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ada hikmahnya. Pernah ada seorang ulama contoh kecil boleh. Ya, contoh kecil. Ada seorang ulama di Pasuruan tempo dulu sudah meninggal semua nih. Lagi ceramah bahas kitab, kebetulan kitabnya itu bab ancaman bagi orang yang minum minuman keras. Jadi ancaman Allah bagi orang yang minum minuman keras, babnya itu. Kebetulan hari itu tidak pernahnya ada pemabuk datang. Hari itu ada pemabuk ya baru nyoba sadar, baru coba sadar ya. Jadi belum sadar benar nih baru nyoba sadar, baru pengen insaf, masuk majelis ikut pengajian. Ikut penga pengajian. Murid-muridnya ulama tadi lihat, "Weh, ini kan yang suka mabuk di kampung kita ini." Nongol dia, kesempatan. Babnya pas. Babnya pas. Biar dihajar sama guru kita. Biar dihajar sama guru kita. Yang bagian baca kita udah siap. Babnya pas. Jadi bacanya yang semangat. Bacanya yang semangat. Hasilnya apa? Gurunya justru mengatakan, ganti babnya, loncati, loncati, pindah bab berikutnya. Kecut muridnya, hmm, nggak hmm, jadi deh, nggak jadi. Ya selesai nanya muridnya, guru kenapa kok diloncati babnya? Jawabannya sederhana, orang itu baru datang, biasanya dia minum khamr, baru ikut majelis, masa udah kamu apa namanya sakit-sakitin hatinya, kamu kecilkan, akan diazab sama Allah, akan begini. Jangan buat kecil hatinya, jangan buat kecil hatinya. Udah dia udah dia ngerti minum khamar itu dosa tahu itu. Dia paham itu dosa, ngerti itu. Nah sekarang dia lagi mau sadar, jangan kamu hajar itu. Nanti akhirnya dia justru merasa kecil, akhirnya dia jadi apa? Pesi, pesimis, jadi putus asa, dia jadi malu, malunya nggak benar. Malu yang benar itu akhirnya semakin semangat taat. Itu malu yang benar. Tapi biasanya orang kalau habis maksiat disalah-salahin. Biasanya bagaimana? Contoh, contoh, boleh ngasih contoh? Nah ini saya tak lihat tampang-tampang maksiat dulu. Gak ketemu nih tampang to'at semua. Eh, kalau masih contoh kan ada tampang maksiat. Lebih baik lihat tampang saya sendiri tuh tampang saya di sana. Nah ada. Hello. <laughs> saya lihat wajah saya di televisi itu kan ya. Jadi misal ya saya ya misal saya Habib Novel bin Muhammad Al Idrus. Habib Novel bin Muhammad Al Idrus. Kebetulan uh, saya lagi jalan. Ya, saya lagi lagi jalan. Ini contoh kalau kalau saya misalnya melihat orang bermaksiat atau saya lagi bermaksiat, ya ditegur sama oh, orang. Ya ditegur sama orang. Saya lagi jalan, kemudian saya lihat anak muda. Saya lihat anak anak muda. Anak muda tadi pakai rok mini. Anak muda tadi pakai rok mini. Muslimah. Ya, mu muslimah. Bapak ibunya, bapaknya pakai baju takwa, ibunya pakai jil, jilbab. Tapi anak muda ini tiap hari pakai rok, rok mini. Terus saya ketemu. Saya ketemu. Terus saya ngomong, "Dek, iya, Dek, tutup auratnya." "Dek, tutup auratnya." Kamu itu Gak nurut sama orang tuamu Neraka buat kamu Neraka buat kamu Itu ada dua hal yang yang mungkin terjadi Yang pertama Dia sadar Yang pertama sa, sadar Wah iya bener nih Saya durhaka sama orang tua Sampai Habibnya ngomong begitu Saya neraka Udah gak layak surga lagi saya Saya gak pantas masuk surga Saya seperti ini Gitu kan Akhirnya apa? Malu sama saya. Malu sama saya. Diajak ketemu saya. Enggak, enggak, malu sama Habib saya. Diajak ke majelis. Saya ini orang-orang ahli maksiat. gak pantas di pengajian, gak pantas. Udah, saya mau mengundurkan diri aja dari dari pengajian yang biasanya. Biasanya saya ikut ngaji, kalau pas ngaji saya jilbaban. Selesai saya mini lagi. Sekarang orang udah tahu saya di luar mini, kata Habibnya saya ini calon neraka. Kalau begini terus, ya udahlah, saya malu sama teman-teman, saya nggak ikut pengajian lagi. Saya mau mau resign, mengundurkan diri. Iya, salah mengundurkan diri dari pengajian. Ya. ke rumah orang tuanya, wah saya nggak pantas deket-deket sama bapak sama ibu ini, saya anak durhaka. Udahlah, saya mau pindah ke kosan aja. Saya pindah ke kos kosan. Kalau ini yang terjadi baik atau buruk ini? Penyebabnya siapa? Saya. Penyebabnya saya. Kenapa jadi buruk? Karena tidak pakai hek hikmah. Enggak pakai hikmah. Tapi kalau yang terjadi kemudian saya panggil Dek, Dek, ya Dek, mari Dek duduk sama saya, duduk di sini. Orang lihat. Beb Novel duduk sama cewek pakai rok mini. Keren. Asik ya? Asik. Ini mau pakai cara hikmah, mau pakai cara hikmah. Ada enggak resikonya? Ada. Habib ah, Novel duduk sama cewek pakai rok Rokmini. Duduk deh, duduk. Mau mau kopi di, teh, minum apa di, silakan gitu ya. Saya ngobrol nyantai, ya, ngobrol san santai gitu. Nah, kira-kira ya, kira-kira ya. Yang saya ajak bicara ini akan terima atau enggak terima? Terima kan? Apa yang terjadi? Duduknya mulai bingung. Gini, cari apa? Gitu kan ya? Diatur tuh, Padahal kok dibuka kan lebih baik. Itu menurut kepala jenengan. Nah, Nauzubillah min mendalik. Mulai bingung ini. Kan aneh kadang tuh orang naik becak ditutup-tutupin ya kan. Padahal kalau di kantor ya dibuka buka. Kalau naik becak bingung ini kelihatan sama orang. Aneh emang manusia itu. Tapi ini punya rasa malu, punya rasa malu. Oh, Habib maaf. Oh nggak apa-apa. enggak apa-apa. Kira-kira saya ngomong enggak enggak apa-apa ini benar atau salah? Salah. Saya ngomong enggak apa-apa ini salah. Salah. Kenapa? Karena itu apa-apa itu aura terbuka itu kan dosa. Ya itu do dosa. Tapi saya harus ngomong apa? Oh nggak apa-apa. Kan begitu ya? nggak apa-apa. Bukan maksudnya kalau di hati dosa do, dosa. Di hati begitu, tapi di sana saya ngucap oh nggak apa-apa sekarang nggak apa-apa gitu kan. Kamu belum belum pak belum belum belum belum sadar, paham sih paham dia. Tapi belum sa sadar. nggak apa-apa gitu. Duduk ini. Ah, Jumat malam hadir majelis ya. Ah, saya usahakan Habib insyaallah. Ini biar teman-teman kenal gitu. Biar teman-teman kenal. Hadir, kira-kira hadirnya pakai rok mini atau pakai baju takwa dia? Busana muslimah kan? Busana muslimah. Ketemu lagi, insya oh, Allah pangling saya. Cek ayu nih. Orang yang dengar bilang saya ini aneh atau gak aneh? Habibnya suka cewek ini. Ya, Habibnya suka suka cewek ini. Ya, muji perempuan cantik dibilang suka cewek. Orang nggak ngerti, nggak salah yang ngomong gitu. Yang ngomong gitu nggak nggak salah, tapi nggak ngerti maksud kalimat ini apa nggak Pak? Nggak paham. Uh, seneng dia. Uh, anu loh. Dik, kamu kalau begini beda, benar beda. Wah, ini inner beautymu semakin muncul sampai ke, ke permukaan ini. Ya. Terus ngomong teman, "Gimana, Mas?" "Iya, iya kan?" "Iya." Ngomong sama Mbak-mbak, "Gimana?" "Oh, iya tambah cantik." Timbul kebanggaan. Timbul kebang kebanggaan. Nah ini contoh, contoh ya dengan cara yang hek hikmah. Memang proses dakwah itu bro, proses gak bisa serta merta. Tapi kalau nggak begitu, yang jadi apa? Penolakan. Yang terjadi penuh penolakan. Satu orangnya pesimis. Nah itu yang paling bahaya. Pesimis itu paling bahaya karena kita menyebabkan orang jadi putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya luar biasa. Yang kedua, yang kedua, dia nggak pesimis, tapi jadi apa? Anti. Eh, emangnya lu siapa? Nyuruh-nyuruh saya pakai busana muslimah. Bapak gue, ini orang sana ya. Nah, kalau orang Jawa, awakmu apa tuh? Gaya men. Pak aku ya ratu ngongkon-ngongkon kok. Sarungan ngongkon-ngongkon. Pak aku kira tau ngongkon, mau ngopong, gaya ngongkon-ngongkon, aku dua anakmu. Coba itu jadinya kurang ajar enggak deh? Perempuan ini kurang ajar enggak? Kurang ajar. Kurang ajar kepada siapa? Ulama, ya kan? Akhirnya apa? Ulama direndah direndahkan. Itu lebih buruk daripada dia pakai rok mini. Paham? Jadi dia merendahkan ulama itu dosanya lebih besar daripada itu tadi. Karena itu ada kaidah kalau kamu lihat kemungkaran, kamu rubah dengan tangan, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar jangan. Jangan dirubah dulu, tapi doakan. Ya, didoa, doakan. Itu bagian daripada hik hikmah. Nah, ini hikmah ini banyak orang yang nggak ngerti. Banyak orang yang nggak nggak ngerti baik hikmah dalam perilaku, baik hikmah dalam ucapan ya, baik hikmah dalam diam ya, hikmah dalam diam. Nah, diam itu kadang menjadi hikmah yang luar luar biasa. Nah, Allah nanti Jumat depan kita mulai belajar hikmah yang pertama. Dan hikmah pertama ini siap siapkan. Tolong jangan datang ya. Siapkan nanti apa koyo, kemudian siapkan apa balsem. Kenapa? Karena hikmah ini mukulin kita semua. Plok, plok gitu ya. Plok, sakit kan? Kasih koyo ya kan? Kasih balsem sedikit atau apalah obat memar dia gitu ya, obat memar. Tapi ini hati yang akan dipukulin. Hati yang akan di dipukulin, hati akan diajar. Siapkan Jumat yang akan akan datang. Setuju atau setuju? Siap? ajak temennya. Nah, saya ada pengumuman karena banyak yang nanya. Jadi YouTube-nya Ar-Raudhah itu ditutup tanpa alasan oleh YouTube channelnya Ar-Raudhah. Sampai hari ini ditutup tanpa pemberitahuan ya oleh oleh YouTube. Makanya sementara sambil itu saya urus, saya buka channel baru namanya Cahaya Raudhah. Cahaya Raudhah. Karena alamatnya di YouTube itu masih susah, karena itu saya kasih alamat web yang langsung nanti kalau dibuka menuju YouTube. Jadi buka aja www.cahayaraudhah. Raudhahnya itu R A U D H A H. www.cahayaraudhah.tv. .tv. Tolong nanti disebarluaskan kemudian subscribe ya, daftar berlang perlangganan agar nanti kalau ada uh, tayangan video baru muncul pemberitahuannya ya, muncul pemberi pemberitahuannya agar bermanfaat ya, agar berman, bermanfaat. Sebarluaskan biar orang ngerti. Kalau yang belum tahu nanti masuk aja ke fanpage saya, fanpage di Facebook, cari alamatnya YouTube Cahaya Raudhah. Segera daftarkan diri Anda biar nanti kelihatan semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Usianya baru sekitar 3 atau 4 hari, ini baru subscribe-nya sekitar hampir 400. Hampir 400. Yang dulu udah hampir 9000 itu yang yang ditutup. Nah, saya punya semangat mengembalikan angka 9000 itu 10 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Itu semangatnya kan begitu ya. Ya. Semangatnya begi, begitu dan itu pasti bisa kalau Anda semua ikut berpartisi pasti. Nah, ini untuk dakwah ya, untuk dakwah saya harapkan semuanya subscribe di www.cahayaraudhah.tv nanti langsung ngelink ke YouTube, subscribe atau daftarkan ber berlangganan. Allah ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk teman-teman di Korea ya, teman-teman di Korea Insya Allah dengan berkat doanya seluruh jamaah Raudhah dan doa semua pemirsa dimanapun berada, buat teman-teman di Korea jangan lewatkan. Kalau diberi kemudahan oleh Allah Taala, insya Allah saya akhir bulan ini akhir bulan Januari dan awal Februari kurang lebih dua hari saya ada di Korea. Nah, eh, kalau Anda dapat pemberitahuan, betul itu memang saya semuanya sudah diurus, semoga lancar. Kalau tidak ada arah melintang, saya akan hadir dan kita akan ngaji bareng. Karena banyak teman-teman di Korea itu biasa lihat di YouTube. Nah, pengen duduk bareng ketemu langsung insya Allah akhir akhir bulan. Kemudian untuk teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya, hari Ahad besok ya ba'dal maghrib itu ada kajian di Masjid Raya Bintaro sektor 9. Eh, tepatnya nanti saya mulai ceramah setelah sholat isya langsung ya. Setelah sholat isya silahkan merapat ke sana. Buat teman-teman yang ada di Malang di RC besok hari Sabtu malam Minggu saya ada di RC Kemudian buat teman-teman yang ada di Bogor insya Allah hari Minggu Pagi saya akan ada di Bogor di hallnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau diterangkan terlampau panjang. Promosi acara. Oh sudah ini. Nah. Jadi yang di Korea itu komunitas Muslim Indonesia ya di Korsel Korea Selatan. E, di kota Kim Hai, Nama kotanya Kim Hai. Tidak tahu mengucapnya benar atau salah. Yang bisa yang di Korea Selatan hadir ya. Nah, Insya Allah nanti tanggal 30 Januari akhir bulan. Kemudian mohon doa untuk semua yang minta doa di sini. Ini kalau saya bacakan panjangnya luar biasa. Jangan udah nulis dan yakinlah malaikat paham gitu ya. Malaikat paham dan Allah pa, paham. Semua yang udah nulis di sini yang sakit, yang pengen sembuh, yang punya hajat, yang minta doa untuk anaknya apapun ya. Yang sakit semoga segera sembuh. Yang punya hajat semoga kabul. Yang pengen anaknya sukses semoga sukses dunia akhirat. Dan bagi yang telah tiada yang meninggal dunia Semoga Allah letakkan di tempatnya para awliya wa solehin wal mursalin Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua Mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam relung hati kita yang bawa manfaat dunia hingga akhirah Dan semoga Allah Ta'ala berikan dalam hati kita rasa cinta kepada ilmu Rasa cinta kepada ahli ilmu dan semoga Allah Ta'ala jauhkan diri kita dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dunia dan akhirah malutuful afiyah. Dan semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada kita rezeki yang barokah. Rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Rezeki yang kita tidak diseksa karenanya. Rezeki yang mengantarkan kepada surganya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan Bah Umar syahid, Bah Umar tumbuh di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan semoga beliau di alam barzah sana mengingat kita yang berada di alam dunia. Semoga Allah ya, mengizinkan beliau untuk mengirimkan keberkahan-keberkahan di alam barzah sana kepada kita semua dari Masjid Ar-Rudhah ini. Dan semoga Allah Ta'ala mengizinkan beliau kelak memberikan syafaatnya kepada kita semua di alam barzah, di mahsyar, sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti di muka bumi ini orang-orang menggantikan Mbah Umar tumbuh dalam derajat kewalian dan kesolehan dalam amal soleh dalam dakwah ya Allah taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita umur panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan keridhaan dan di akhir usaha kita kelak dengan husnul khatimah.